Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita membahas bab yang baru yaitu babu majaa fi mirasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis-hadis yang berkaitan yang datang tentang warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Razak dalam mukaddimah di bab ini mengatakan, "Aqad rahimahullahu taala hadhi tarjamata li bayani ma tarokahun Nabi sallallahu alaihi wasallam minad dunya. Penulis membuat bab ini untuk menjelaskan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam berupa dunia, ya, berupa dunia. Jadi warisan yang Nabi tinggalkan berupa dunia. Wama tarokahun Nabi sallallahu Alaihi Wasallam wa kadzalikal anbiya isabiqun Wa kadzalikal anbiya usabiqun alaihi wassalatu wassalam bahwa sedekah. Dan apa yang Nabi tinggalkan ya berupa dunia tadi, misal ada tanah, ya kemudian ada uh, pedang kah misalnya atau baju, zirah dan seterusnya. Demikian juga para nabi terdahulu maka itu adalah sedekah. Jadi ketika mereka meninggal dunia maka ahli warisnya tidak uh, mewarisi uh, harta tersebut, namun dijadikan sedekah untuk kaum muslimin. Dan ini adalah khususiat, ya, khususiat para nabi. Sebagaimana sabda Rasul nanti akan kita bahas bahwa harta warisan yang mereka tinggalkan tidak diwarisi oleh ahli warisnya, namun disedekahkan untuk kaum muslimin. Dan ini termasuk khususiat para nabi, ya, khususiat para nabi. Beda dengan kita. Kalau kita meninggal dunia, kita memiliki harta maka kewajiban harta tersebut adalah diberikan kepada ahli waris, dibagikan sesuai dengan eh, kaidah-kaidah faraid. Namun kalau para nabi, ya, kalau para nabi, maka ketika mereka memiliki harta, ya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tanah, ya, maka tanah tersebut nanti difungsikan untuk sedekah bagi kaum muslimin. Fa'innahum lam yuwarrithu dirhaman wala Maka sesungguhnya mereka para nabi tidaklah mewarisi dirham dan juga tidaklah dinar. Mereka tidak mewariskan dunia. Namun ketika mereka punya harta harta peninggalan diberikan kepada kaum muslimin tidak diwariskan. Namun yang mereka wariskan adalah yang harus kita ambil wa innama warasul ilma. Maka sungguh para nabi itu mewariskan ilmu. Yang mana ilmu itu semua dari umatnya harus berusaha mengambilnya. Ya, karena itulah satu-satunya warisan para nabi. Yang mana warisan tersebut mampu menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Maka inilah uh, tugas kita sebagai seorang umat menggali dan mengambil dan mengamalkan warisan Nabi tersebut yaitu ilmu-ilmu yang sudah disampaikan beliau kepada kepada kita. Kemudian langsung kita masuk ke hadis yang pertama qala Imam Tirmizi haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Husain bin Muhammadin Qala haddathana Israel an Abi Ishaq an Amr bin al-Harith akhi Juwaira akhi Juwairiyah lahu suhbah qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu wa baghlatahu wa ardan ja'alaha sadaqah Imam Tirmidzi berkata menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' Beliau berkata menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad beliau berkata menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq dari Amr bin Harith. Amr bin Harith adalah saudaranya Juwairiyah. Sedangkan Juwairiyah siapanya Nabi? Istrinya nah, Nabi. Dan Amr bin Harith ini saudaranya istri Nabi ini Ummul Mukminin Juwairiyah lahu suhbah. Dia adalah sahabat nah, sahabat Nabi. Beliau berkata, tidaklah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu sebagai harta warisan melainkan hanya yang pertama sila hahu sebilah pedang ya, atau pedang beliau. Kemudian yang kedua adalah seekor bigol atau bagol. Bagol itu adalah hasil dari kawin silang antara kuda dan himar, keledai. Ketika kuda dan keledai dikawin silangkan, maka muncullah nama baru yang bernama Bagol, yang bernama Bagol. Dan sebidang tanah yang dijadikan sebagai sedekah, yang dijadikan sebagai sedekah. Nabi memiliki peninggalan setelah beliau meninggal dunia berupa tadi pedang, kemudian Bagol dan sebidang tanah yang dijadikan sebagai sedekah. Adapun tanah yang beliau miliki adalah tanah dari Bani Nadir yang berupa fai, harta fai. Jadi ketika berurusan dengan orang kafir harbi yang diperangi, ada namanya gonimah dan ada namanya fai. Kalau gonimah itu adalah harta yang diambil karena ada peperangan sebelumnya, maka disebut dengan goni, gonimah. Kalau fai, harta yang diambil dari uh, kafir harbi, namun bukan dengan cara diperangi. Mereka menyerahkan dengan sendirinya. Nah, termasuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta fai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebidang tanah ini dari Bani Nadir. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan fihi annama tarakahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama huwa syai'un yasirun jiddan yu'addu an asabi'il yad wa ja'alahu sallallahu alaihi wasallam shadaqah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sungguh itu adalah sesuatu yang sangat sedikit sekali. Bisa dihitung dengan jari. Ada berapa tadi? Ada tiga. Pedang, bagol, dan ta tanah. Sedikit yang eh, dunia yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Al Hafidh Ibn Kathir mengatakan, "Fa inna dunya riha kanat ahqar indahu kama hiya indallah min an yas'alaha aw yut aw yatrukaha ba'dahu mirasan salawatullah salamu alaihi wa ala ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa wasallama tasliman katsira daiman ila yaumiddin kata al hafidh ibnu katsir maka sungguh dunia dengan berbagai dengan berbagai macam keindahannya dan keanekaragamannya maka di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina itu adalah sesuatu yang paling hi, hina daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperebutkannya atau meninggalkannya untuk dijadikan sebagai harta waris harta warisan. Jadi karena dunia di sisi Allah dan Rasulnya begitu hina, maka kita perhatikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dunia tersebut ditinggalkan dengan jumlah yang sedikit, bisa dihitung dengan jari. Di sini sahabat me nyatakan bahwa yang ditinggalkan Nabi adalah satu pedang beliau, yang kedua adalah binatang bagol. Apa bagol tadi? Yaitu hasil silang dari kuda dan himar. Kemudian yang berikutnya adalah sebidang tanah yang didapatkan berupa pai dari e, musyrikin yang diperangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Nador. Maka di sini menunjukkan bahwasanya yang ditinggalkan Nabi berupa warisan lah, namun bukan untuk diwariskan oleh uh, keluarganya, adalah cuma tiga. Yang pertama adalah pedang beliau, yang kedua adalah bagol, yang ketiga adalah tanah. Nah, karena kita tahu bahwasanya banyak uh, di dalam nas Al-Qur'an dan hadis menyebutkan perumpamaan dunia, menyebutkan perumpamaan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tidak lebih dari sayapnya seekor nyamuk. Kemudian juga diumpamakan dengan bangkai hewan. Ya. Banyak. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan ketika kita umatnya berlomba-lomba untuk mencari dunia, maka kita menghalalkan segala cara. Termasuk hal yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah kita men menjadi orang yang kaya, bukan. Namun dikhawatirkan kita berlomba-lomba untuk mencari dunia, akhirnya menghalalkan segala cara. Ada tahu lagi yang mana yang halal, yang mana yang haram. Kemudian kada belajar lagi, kada peduli lagi bisnis itu halal ke haram kah? Dan itu sudah terjadi di zaman seka, sekarang. Ketika ada orang yang mengiming-imingi kita dengan keuntungan yang besar, dengan modal yang sedikit, kita harus perlu cek dulu ini secara fikih muamalahnya halal ke haram kah? Jangan langsung tergoda dengan keuntungan yang besar. Maka termasuk eh, tadi kita sebutkan bahwa apa yang Nabi tinggalkan ya sallallahu alaihi wasallam itu adalah berupa dunia sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari. Ada tiga yang disebutkan oleh sahabat ini. Yang pertama tadi adalah pedang beliau yang sering digunakan untuk berperang. Kemudian yang, ke yang kedua adalah bagol, ya, hewan peliharaan beliau. Kemudian yang ketiga adalah sebidang tanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta pai tadi. Kemudian langsung ke eh, hadis selanjutnya Qala al-Imam Tirmidzi haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Safwan bin Isa an Usamah ibn Zaid an Zuhri an Urwah An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nuras ma tarakna fahuwa shadaqah Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari. Hadis sebelumnya tadi juga sahih dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Musanna, beliau berkata menceritakan kepada kami sofwan bin Isa dari Usamah bin Zaid dari Az-Zuhri. Beliau adalah eh, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Beliau adalah dari kalangan tabi'in. Dari Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Urwah ini apa hubungannya dengan Aisyah? Urwah ini mamanya adalah Asma. Dan Asma adalah saudarinya ah, Aisyah. Nah, berarti Urwah siapanya Aisyah? Ponakan ya. Berarti mahramnya uh, Urwah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nurath." Kami tidaklah diwarisi. Nah ini pengkhususan ya, ini adalah khususiat dari para nabi bahwa harta yang mereka tinggalkan tidaklah diwariskan oleh ahli warisnya. Nanti kita sebutkan alasannya, sebabnya kenapa para nabi itu tidak mewariskan hartanya kepada uh, ahli warisnya. Di sini jelas sekali Rasul mengatakan la nuras kami tidaklah diwarisi. Ma tarakna fahuwa sadaqah. Apa yang kami tinggalkan, maka itu adalah menjadi sodah sadaqah untuk kaum muslimin. Dan ucapan tadi dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun beliau tidak mewarisi harta Nabi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan demikian. Nabi mengatakan demi demikian bahwa kami tidaklah di, diwarisi. Nah, perkataan beliau ini, pernyataan beliau ini bahwa Nabi mengatakan kami tidaklah diwarisi. Maka harta tersebut dijadikan sedekah untuk kaum muslimin. Ini menunjukkan tentang jujur dan sifat adil atau insafnya beliau ketika mendengar hadis dari nah, Nabi. Maka beliau tidak mendapatkan harta warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun nanti istri-istri para Nabi dan kerabat Nabi nanti kita jelaskan bahwa mereka mendapatkan bagian dari sedekah tadi. Mereka mendapatkan bagian dari sedekah sedekah tadi. Kemudian hadis ini juga sama dengan makna sebelumnya bahwa para nabi termasuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah harta mereka diwariskan kepada ahli warisnya. Kemudian lanjut kepada hadis yang setelahnya. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibnu Bashar. Qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi. Qala haddathana Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala La yuk la yaqsimu warasati dinaran wala dirhaman wala dirhaman Nah ulun telingkau bainah tegampir anunya halamannya jadi atau <laughs> perhatikan Abu Akila. Itu hadis yang kelingkel. Jadi ini tegampir afan Pak, tegampir. Jadi untuk baca hadis setelahnya. <laughs> jadi hadis pertama benar tadi bahwa perkataan sahabat Amr bin Harith bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan berupa peninggalan kecuali senjata, bagol dan sebidang tanah. Namun semuanya dijadikan sebagai sedekah. Hadis yang kedua bukan yang tadi, ulun afwan, ini tegampir. Nah, terlipat yang tadi. Cok, ulun cari di sini mana kayak nah, itu nah. Kadbu urutan. Ulun ulang ya. Hadis yang kedua, hadis nomor 400. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Muhammad ibnul al-Musanna qala haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Muhammad bin Salamah an Muhammad ibni Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Ja'at Fatimatu ila Abi Bakrin faqalat man yarithuka. Faqala ahli wa, wala, wa waladi. Faqalat ma li la arithu abi. Faqala Abu Bakrin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nurath walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uluhu wa unfiqu ala man kana Rasulullah ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi. Berkata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abul Walid. Beliau berkata menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah. Dari Muhammad bin Amar dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, datang Fatimah menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan Abu Bakar dipilih sebagai khalifah. Maka setelah Rasulullah saw Alaihi Wasallam meninggal dunia, Fatimah menemui Abu Bakar dan mengatakan, Man yarithuka, siapa yang mewarisi engkau, wahai Abu Bakar ketika meninggal dunia? Maka Abu Bakar menjawab, ahli wa waladi, yaitu keluargaku dan anakku. Faqalat, lalu Fatimah bertanya, Mali la arisu abi, kenapa aku tidak mewarisi ayahku? Kenapa aku tidak mewarisi harta peninggalan dari ayahku? Kata Fatimah. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar mengatakan, Kenapa beliau tidak memberikan warisan tersebut kepada keluarga Nabi? Di antaranya adalah Fatih, Fatimah. Ini alasannya. Kata Abu Bakar, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la nuwarif, la afwan, la nuraf. Kami tidak diwarisi. Sehingga beliau mengamalkan perkataan Nabi ini tidak mengasihkan harta tersebut kepada ahli waris Nabi. Di antaranya adalah Fatimah. Walakinni, nah kemudian kata Abu Bakar, walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uluhu wa unfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiquhu. Tetapi aku akan menanggung kehidupan orang-orang yang ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku akan memberikan nafkah kepada orang-orang yang diberikan nafkah oleh beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Memang Fatimah dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendapatkan harta warisan. Namun karena mereka ditanggung oleh Nabi, ya, dinafkahi oleh Nabi, nah Abu Bakar memberikan ya eh, tanggungan atau harta kepada keluarga Nabi. Jadi diberikan dari Baitul Mal diambil kemudian diberikan kepada orang-orang yang ditanggung dan dinafkahi oleh nah, Nabi. Tentu di sini adalah keluarga-keluarga beliau. Jadi di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan bahwasanya Fatimah sebelumnya tidak mengetahui bahwasanya Nabi mengatakan la nuras kami tidak diwarisi. Sehingga beliau bertanya kepada Abu Bakar, "Man yarithuka? Kalau engkau meninggal, siapa yang mewarisi engkau? Kemudian kata Abu Bakar, yaitu keluargaku dan anakku. Kemudian beliau bertanya kembali, bertanya balik, kenapa aku tidak mewarisi dari ayah ayahku? Nah, yang melatari beliau tidak memberikan warisan kepada keluarga Nabi karena Nabi sendiri yang mengatakan la nuras, kami tidak diwarisi. Kemudian walaupun keluarga Nabi ya tidak mewarisi harta Nabi Shallallahu alaihi wasallam, namun Abu Bakar ya punya tugas untuk memberikan nafkah dan tanggungan kepada keluarga nah, Nabi. Kenapa demikian? Karena sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menafkahi dan menanggung hidup daripada keluar keluarganya. Di antaranya adalah istri-istri dan anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau datang menemui Abu Bakar dan bertanya dengan pertanyaan seperti ini, karena beliau tidak eh, Fatimah radhiyallahu taala anha sebelumnya tidak mendengar hadis yang menyatakan bahwasanya aku dan para nabi sebelumnya tidak di, diwarisi. Kemudian setelah uh, mendengar perkataan tersebut ya, namun Abu Bakar juga mengatakan walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uluhu wa unfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi. Tetapi aku menanggung dan aku menafkahkan apa yang nabi sebelumnya menafkahkan kepada orang tersebut. Jadi maksudnya adalah mereka tidak putus nafkahnya seperti istri-istri Nabi dan anak-anak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak putus nafkahnya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, tetapi tetap Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang menanggung dan memberikan nafkah kepada keluarga Nabi karena uh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau melaksanakan apa yang Nabi laksanakan sebelumnya berupa untuk Eh, membagikan maslahat kepada kaum muslimin di antaranya adalah kepada keluarga-keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Tirmizi dalam kitab satunya Jami' Tirmizi. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud. Kemudian para ikhwas kalian di hadis ini ada beberapa faidah yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah dalal hadis ala anna ma tarakahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min amwalin la yurath. Hadis ini menunjukkan sebagaimana hadis sebelumnya bahwa apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa harta tidaklah di, diwarisi. Wa innama huwa shadaqatun wa innama huwa shadaqatu amatin lil muslimin. Sungguh harta tersebut hanyalah dijadikan sebagai sedekah untuk kaum muslimin. Dan ini termasuk khususiat para nabi yang dikecualikan dari dari kita. Nah, jadi tidak bisa di, dikiaskan kepada kita yang bukan para nah, para nabi. Jadi kalau para nabi ketika mereka memiliki peninggalan harta dunia, maka tidaklah diwarisi namun dijadikan sebagai maslahat umum untuk kaum muslimin. Nah, kemudian di hadis ini Eh, Fatimah menuntut kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya untuk diberikan kepada beliau harta warisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau ayah beliau. Maka di sini para ulama menyebutkan alasannya kenapa eh, beliau meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu harta warisan tersebut. Inna dzalika kana qabla an ta'lama bi hadis la nuras ma taraknahu sadaqah. Karena Beliau Fatimah ya belum mengetahui hadis bahwasanya kami tidaklah diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah menjadi sedekah. Maka ketika beliau mengetahui, maka beliau kafat ya, mencukupi atau e, tidak apa tidak meneruskan ucapannya, mencukupi dengan perkataan Abu Bakar bahwa beliau tidaklah mewariskan harta nah, Nabi. Namun tadi disebutkan oleh Abu Bakar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggung atau menafkahi seseorang, maka beliau juga punya tanggung jawab untuk menafkahi dan menanggung hidup seseorang. Termasuk diantaranya adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, adapun hikmahnya, kenapa para Nabi Alaihi Wasallam tidaklah mewariskan hartanya kepada keluarganya? Maka para ulama menyebutkan hikmahnya. Anal hikmata fi anna al anbiya'a salawatullahi alaihim la yurithun annahu la yu'manu an yakuna fil warathah man yatamanna mautahum fayahlik bidzalika. Hikmahnya kenapa para nabi tidaklah mereka mewariskan harta mereka setelah mereka meninggal dunia kepada ahli warisnya kepada keluarganya. Dikarenakan kata para ulama la yu'man tidak dirasa aman bahwa di antara ahli warisnya ada yang mencita-citakan meninggalnya nabi tersebut. Nah, kalau seandainya warisan tersebut ya eh, diwariskan kepada keluarganya, dikhawatirkan ada di antara keluarga para nabi itu yang bercita-cita agar ayahnya kah atau nabinya kah meninggal dunia? Dunia. Maka dia akan binasa dengan keinginan ter tersebut. Kan keluarga nabi tidaklah semuanya bah baik. Keluarga para nabi tidaklah semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Nuh anaknya tidak beriman, istrinya tidak beriman, kemudian Nabi Lut uh, istrinya tidak beriman, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pamannya tidak beriman dan seterusnya. Maka ketika seandainya ya Nabi memiliki harta dan diwariskan dikhawatirkan ada di antara keluarga Nabi yang mencita-citakan nabinya lebih baik meninggal dunia, dunia agar harta diwariskan kepada mereka. Nah, kalau seandainya mereka menginginkan demikian di hati mereka, maka mereka akan binasa dengan cita-cita ter tersebut. Itu hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, wa hatta la yughanna bihimur raghbah fid dunya wa jama'u tamiha liwarasatihim agar tidak disangka bahwa para nabi itu gemar dengan dunia, suka dengan dunia dan suka mengumpulkan jenis jenis dunia. Dikhawatirkan kalau seandainya uh, itu diwariskan kepada para nabi, kemudian ternyata nabinya ada harta yang beliau miliki, dikhawatirkan ada orang yang menyangka bahwasanya nabinya suka dengan harta dan dikumpulkan ketika dikumpulkan Kemudian nabinya meninggal dunia, diwariskan untuk keluar keluarganya. Agar jangan sampai ada sangkaan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah apa namanya? tidaklah menjadikan harta dari para nabi diwariskan kepada keluarganya. Karena khawatir apa tadi? Keluarganya salah mungkin di antara keluarganya yang mencita-citakan bahwa lebih baik nabinya meninggal dunia, dunia agar hartanya diwariskan kepada mereka. Kemudian agar jangan disangka bahwasanya ketika nabinya memiliki harta, disangka ternyata nabinya suka dengan dunia sehingga diwariskan untuk keluarganya. Maka ini adalah dua hikmah dari uh, tidak mewariskannya nabi berupa hartanya kepada ahli warisnya agar jangan sampai ada di antara keluarganya yang mencita-citakan lebih baik nabinya meninggal dunia agar hartanya diberikan kepada si ahli waris tersebut. Wallahu alam bisawab. Kemudian eh, pelajaran yang selanjutnya adalah termasuk perkara yang baik yang disebutkan adalah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidaklah melarang Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dari harta warisan Nabi. Jadi ketika beliau Fatimah ya meminta warisan kepada Abu Bakar ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau tidaklah hanya melarang kepada Fatimah, namun melarang kepada istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada anak beliau ah, Aisyah. Karena Aisyah adalah istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi semua keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam termasuk Fatimah, kemudian juga Aisyah dan juga paman-paman Nabi yang sebenarnya mereka kalau seandainya diwariskan memiliki hak dalam, dalam warisan, nah semua mereka dilarang oleh Abu Bakar untuk mewarisi harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kenapa? Karena beliau mengamalkan perkataan Nabi, la nuroth kami tidaklah diwarisi. Jadi adil, beliau adil ya, tidak zalim, tidaklah memusuhi kepada salah seorang di antara sahabat eh, keluarga Nabi bahwa memang tidaklah diwarisi harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada semua keluarga Nabi, bukan hanya kepada Fatimah saja. Kemudian kita teruskan hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 401. Qala imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, qala haddatsana Yahya ibn Katsir, al-Anbari Abu Ghassan, qala haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abil Bakhtari anna al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa Aliyan radhiyallahu taala anhu jaa ila umara yahtasimani yaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi anta kadza anta kadza faqala Umar li Talhah wa Zubairi wa Abdurrahman ibni Aufin wa Sa'din anshudukum billah asami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul kullu ma li nabiyyin sadaqah illa ma at'amahu inna la nurasu wa fil hadithi kisah berkata Imam Tirmidhi menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Musanna beliau berkata menceritakan kepada kami Yahya bin Kathir Al-Anbari Abu Ghassan beliau berkata menceritakan kepada kami Syu'bah Syu'bah bin Hajjaj beliau termasuk ulama hadis dan para ulama menggelari beliau dengan sebutan Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis. Imam Syu'bah mengambil dari Amr bin Murrah, dari Abul Bakhtari, dari Abul Bakhtari. Nama beliau adalah Sa'id bin Imran. Sa'id bin Imran. Ada juga yang mengatakan nama beliau adalah Ibnu Fairus, Abul Bakhtari. Sa'id bin Imran. Ada yang juga mengatakan nama beliau adalah Ibnul Fayrus. Dari eh, bahwasanya Abdullah bin Abbas kata Abdul Bakhtari bahwasanya Abbas paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Ali sepupu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mereka adalah termasuk ahli waris Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jaa mereka berdua datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mana ini setelah Abu Bakar meninggal dunia. Kemudian datanglah ke pemerintahan Umar bin Khattab. Ada sebuah cerita, jadi Abbas dan Ali yang mana mereka berdua adalah termasuk ahli waris Nabi datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Untuk apa? Yakhtasimani. Mereka berdua ada berselisih faham, ada perseteruan. Tapi ingat, perseteruan di antara mereka tidaklah diiringi dengan syatam, caci maki, umpatan dan seterusnya. Jadi ketika ada permasalahan berkaitan dengan sesuatu, maka dikemukakan kepada khalifah agar dijadikan sebagai solu, solusi. Kedua sahabat ini ya, mereka ada uh, perselisihan ya. Nah, perselisihannya terkait masalah tanah. Tanah yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang pertama tadi Nabi meninggalkan tiga harta. Yang pertama pedang, yang kedua bagol, yang ketiga tanah. Nah, tanah ini dijadikan manfaatnya untuk kaum muslimin ya. Nah, yang di zaman Umar bin Khattab ya, pengelolanya adalah uh, Abbas dan Ali bin Abi Thalib yang dikelola untuk kemaslahatan kaum muslimin. Namun ketika mereka berdua mengelola ya uh, tanah tersebut ternyata ada perselisihan di antara mereka berdua sehingga dalam rangka mencari solusi, mereka angkat masalahnya kepada siapa? Kepada khalifah. Jadi tidak memutuskan sendiri enggak, tapi diangkat kepada khalifah ketika itu yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi. Berkata salah satu dari kedua dari keduanya kepada sahabatnya. Ini bagus bahasa uh, uh, rawi ini Berkata salah satu dari keduanya kepada sahabatnya, ini masih sahabat ya, ini ada terkadang ada sedikit perseturuan maka maka biasa terjadi ya, apalagi berkaitan misalnya masalah pengelolaan untuk kaum muslimin, untuk umum terkadang ada sedikit perseturuan maka tidak kita apa, carikan solusi sendiri namun diangkat kepada khalifah. Anta kada wa kada, engkau begini dan begini. Maksudnya engkau tidak berhak untuk mengelola karena ada ada demikian, ada suatu perbuatan dan seterusnya. Anta kada wa kada. Kamu seperti ini, seperti ini ketika diadukan kepada khalifah. Mak kemudian Umar berkata, di hadapan beliau ada sahabat-sahabat yang diberitakan masuk surga. Maka Umar berkata yang di hadapannya ada Tolhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berkata kepada kepada mereka dan juga kepada dua keluarga Nabi ini. Anshudukum billah asami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ma li kullu ma li nabiyyin sadaqah illa ma at'amahu inna la nuras. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada tolha dan Zubair dan Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas, aku minta kalian bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala Pernahkah kalian mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, harta setiap nabi merupakan sedekah kecuali apa yang dimakan oleh keluarganya kami tidak meninggalkan harta warisan kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi harta nabi yang ditinggalkan itu adalah untuk sedekah kecuali apa yang dimakan oleh keluarganya. Nah, dari harta nabi tersebut juga diberikan kepada keluarga beli, beliau Nah, termasuk diantaranya adalah manfaat dari tanah yang ketika itu dikelola oleh dua keluarga Nabi, Abbas dan Ali bin Abi Talib Dan ceritanya sangat panjang. Di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan ceritanya cukup panjang, namun ulun ringkas. <laughs> namun ulun ringkas intinya adalah di zaman eh, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam eh, masih hidup, maka tanah tadi dimanfaatkan yang manfaatnya untuk Nabi menafkahi keluar keluarganya. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka dijadikan sebagai sedekah yang manfaatnya untuk keluarga beliau dan juga untuk kaum mus muslimin. Kemudian ketika Rasulullah meninggal dunia, kemudian Abu Bakar dijadikan sebagai khalifah. Maka yang mengaturnya adalah Abu Bakar. Mengatur mengelola tanah tersebut. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal dunia, maka Ketika awal pemerintahan Umar bin Khattab, beliau sendiri yang mengelola. Beliau sendiri yang mengelola. Kemudian setelah berlalu beberapa masa, maka beliau tugaskan yang mengelola adalah dua keluarga Nabi, yaitu Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Ketika ditugaskan untuk mengelola tanah tadi, ternyata ada perseteruan, ada perselisihan. Namun mereka dengan insafnya mendatangi Umar bin Khattab untuk dicarikan solu, solusi. Yang mana ketika mereka meminta kepada Umar bin Khattab agar tanah ini dibagi dua, sehingga masing-masing mereka mengelola. Tidak dikelolanya berkongsi enggak. Jadi mereka meminta untuk dibagi dua sehingga dikelola masing-masing. Sehingga ada bahwal, nah ada, ada ada perseteruan, sehingga tidak ada perseteruan. Ketika ingin dibagi dua, maka Umar bin Khattab memiliki apa namanya memiliki basirah ya. Khawatir kalau seandainya dibagi dua, dianggap itu adalah apa? Wari, warisan. Dianggap wari, warisan. Kalau dibagi du, dua. Berlalunya waktu bisa jadi ada orang yang menganggap itu adalah harta warisan. Dan yang ditugaskan untuk mengelola adalah ahli waris Nabi, paman dan sepupu Nabi. Dikhawatirkan itu disangka adalah warisan, harta warisan dan disang, agar jangan disangka juga yang mewarisinya adalah Abbas dan Ali. Maka Umar bin Khattab berkata kepada mereka berdua dan para sahabat ketika itu ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad, ada Zubair mengatakan ansyudukum billah. Aku bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa aku bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala apakah kalian mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap harta para nabi itu adalah sedekah. Jadi agar jangan sampai itu dibagi dua sehingga bisa disangka itu adalah harta warisan dan mereka lah yang mewarisi. Maka Umar bin Khattab mengingatkan kepada mereka kepada asal masalah bahwa harta nabi tidaklah diwariskan. Nah, tidaklah di, diwariskan. Jadi tidak dibagi kepada dua bagian. Karena kalau seandainya dibagi sebagai dua bagian, khawatir berlalunya masa itu dianggap sebagai harta warisan. Dan yang mewarisi adalah mereka berdua, Ali dan Abbas paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi, beliau mengingatkan kepada asal masalah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap harta Nabi itu adalah sedekah kecuali diberikan untuk apa yang Nabi kasih makan kepada seseorang, ya seperti keluarga Nabi. Kemudian Rasul mengatakan, "Innala nurus." Sungguh kami tidaklah di, diwarisi. Nah, maka di sini Syekh Abdul Razak juga menyebutkan bahwa wa idha kusimat kanat asbaha Mata takunu bil miras. Kalau seandainya jadi bagi dua, maka itu mirip dengan harta warisan. Agar jangan sampai disangka yang demikian, apalagi berlalunya masa ya, berlalunya waktu ketika misalnya Umar bin Khattab meninggal dunia, bisa jadi itu disangka sebagai harta warisan. Padahal di antara khususiat para nabi, harta mereka yang ditinggalkan tidaklah diwarisi oleh para keluarganya. Namun tadi disebutkan bahwa uh, keluarga yang dinafkahi Nabi, yang ditanggung Nabi, para khalifah juga bertugas untuk memberikan nafkah kepada mereka, mereka termasuk di antaranya tanah yang dikelola oleh dua keluarga Nabi tersebut. Maka ini menunjukkan pada ikhwas kalian sama dengan hadis yang sebelumnya yaitu para nabi tidaklah harta mereka di, diwariskan. Kemudian dari sisi yang lain juga di sini menunjukkan adab ya, menunjukkan adab dan etika ketika ada seorang pemimpin yang sah yang terangkat. Di sini ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika ada perseteruan, permasalahan terlebih berkaitan dengan tanah ya, pengelolaan untuk kaum muslimin, maka hati-hati terhadap perseteruan yang terjadi, angkat kepada yang berhak untuk diangkat. Ya, terlebih misalnya kita ada ada hakim ya, ada seseorang lah dari pemerintahan yang bisa mengurus perseteruan kita terhadap eh, apa tadi manfaat untuk kaum muslimin. Jangan sampai kita memikirkan sendiri masalahnya, angkat kepada orang yang diangkat oleh pemerintah atau kepada para ulama sehingga dijadikan sehingga ada solusi yang bisa uh, bisa didapatkan. Termasuk di sini adalah uh, sikap dari Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma ketika ada perselisihan terkait masalah tanah untuk manfaat kaum muslimin, namun mereka mengangkat perkara tersebut kepada khalifah ketika itu yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian di sini juga ya Umar bin Khattab ya dengan insafnya ya dengan akhlak yang beliau miliki, dengan ilmu yang beliau miliki ketika mendengar demikian maka beliau memutuskan untuk tidak dibagi, khawatir terjadi fit, fitnah. Nah, khawatir terjadi fitnah, yaitu anggapan bahwasanya tanah tersebut ketika dibagi menjadi dua bisa disangka sebagai harta warisan. Padahal Nabi tidaklah diwarisi. Dan agar jangan sampai disangka ketika dibagi yang mewarisi adalah Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhumah. Agar tidak terjadi fitnah, maka beliau memutuskan yang demikian tidak di tidak dibagi. Kemudian kita lanjutkan hadis yang setelahnya. Kita habiskanlah. Yang kita habiskan ada dua ada tiga hadis lagi. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Musanna. Beliau berkata menceritakan kepada kami Sofwan bin Isa dari Usamah bin Zaid dari dari Zuhri seorang tabiin Muhammad bin Syaib az-Zuhri dari Urwah bin Zubair dari tabiin juga dari bibi beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadis yang ulun tadi kelipat tadi. Ini kelincau yang tadi. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nuraf, kami tidaklah diwarisi. Apa yang kami tinggalkan maka itu adalah sedekah." Maka hadis ini menunjukkan insaf dan jujurnya Aisyah. Aisyah adalah termasuk istri Nabi, ahli waris Nabi. Namun dengan insafnya ketika beliau mendengar dari Nabi, beliau sampaikan kepada orang-orang sehingga beliau tidak mendapatkan harta warisan Nabi. Namun beliau mendapatkan nafkah dari Amir ketika i ketika itu. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis yang setelahnya 403 berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi seorang ulama hadis. Beliau berkata, beliau inilah yang pernah mengatakan ketika Imam Malik menyebutkan membuat kitab Al-Muwatta, maka beliau mengatakan bahwasanya uh, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Al-Muwatta Imam Malik. Al-Muwatta Imam Malik. Demikian juga di antara ulama-ulama yang lain seperti Imam Syafi'i. Namun mereka mengatakan bahwasanya al, uh, kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Al-Muwatta ketika Imam Bukhari belum mengarang kitab Sahihul Bukhari. Nah, setelah Imam Bukhari mengarang kitab Sahihul Bukhari yang para ulama menerimanya dan mengatakan itu hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah mereka mengatakan as-sahul kutub ba'dal Qur'an Sahihul Bukhari. E, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Sahihul Bukhari. Beliau berkata menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Zinat dari A'raj. Al-A'raj itu gelar ya, Al-araj itu kalau dari secara bahasa artinya adalah yang pincang, yang pincang. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Hurmus. Abdurrahman bin Hurmus. Jadi terkadang ya ada para di antara ulama yang masyhur terkenal dengan gelarnya dan juga terkadang terkenal dengan kunyahnya, tidak terkenal dengan namanya. Kenapa demikian? Di antara alasannya adalah karena nama-nama mereka terkadang banyak yang sama, terkadang banyak yang sama. Jadi di antara mereka terkadang terkenal dengan gelar seperti seorang imam Abdurrahman bin Hurmus terkenal dengan Al-A'raj yang pincang. Walau alam apakah kaki beliau pincang atau tidak. Seperti Al-A'mash yaitu juga penyakit di mata padahal nama beliau Sulaiman ya dan seterusnya. Jadi terkadang para ulama itu terkenal dengan gelar atau kunyah mereka. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la yaksimu warasati dinaron wala dirhaman ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati amini fahuwa sadaqah hadis ini sahih juga dikeluarkan oleh al-imam Bukhari dan juga imam Muslim Rasul bersabda para ahli warisku tidaklah mendapatkan dinar dan juga dir dirham berupa warisan ya kemudian kata Nabi apa yang aku tinggalkan selain nafkah keluargaku dan di situ apa terjemahnya bakila? Selain nafkah keluargaku dan dan apa? Upah. Upah. Ya. Di sini diterjemahkan dengan upah pekerjaku ya. Nah, amil maksudnya di sini adalah sebagaimana yang dirojihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya adalah khalifah. Jadi kata Rasul, tidaklah mendapatkan bagian berupa warisan ahli warisku berupa dinar dan juga tidak dirham. Apa yang aku tinggalkan setelah atau selain menafkahi keluargaku dan upah kepada khalifah. Upah kepada khalifah maka itu adalah sedekah untuk kaum muslimin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah eh, apa yang Nabi tinggalkan ya, berupa harta warisan beliau terlebih adalah masalah tanah tanah yang tadi yang dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Nah, untuk siapa sedekah tersebut? Yang pertama untuk keluarga nah, Nabi. Yang kedua untuk mu'nati amili. Makna mu'nah adalah sebagaimana kata Al-Hafidh Ibnu Hajar untuk khalifah. Untuk amir yang mengatur urusan kaum muslimin. Maka ketika Abu Bakar menjadi khalifah ketika Umar menjadi khalifah, maka mereka boleh mengambil manfaat dari tanah yang ditinggalkan oleh Nabi ter tersebut. Jadi selain di, dikasihkan manfaatnya ya untuk nafkah keluarganya, juga untuk siapa khali, khalifah yang menjabat untuk mengurusi kaum muslimin. Maka di sini eh, ada sebuah faidah bahwasanya boleh seseorang yang memiliki sebuah pekerjaan yang pekerjaannya ini untuk manfaat kaum muslimin. Dia memiliki pekerjaan yang pekerjaan dia ini berkaitan untuk maslahat kaum muslimin. Maka boleh untuknya mengambil harta dari Baitul Mal untuk sekedar keperluannya. Sekedar keperluannya. Sebagaimana Rasul katakan bahwa apa yang beliau tinggalkan itu adalah sedekah untuk kaum muslimin. Selain menafkahi uh, keluarga beliau dan upah untuk khalifah pengganti beli beliau. Nah, sebelum untuk kaum muslimin pemanfaatannya ya, maka juga diberikan kepada siapa? keluarga dan kepada khali, khalifah. Dan juga orang-orang yang memiliki tugas, pekerjaan yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin, maka juga diberikan sekedar untuk mencukupi kehidupan mereka. Kemudian kita lanjutkan hadis yang selanjutnya Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Hasan bin Ali Al-Khallal, beliau berkata menceritakan kepada kami Bishir bin Umar. Beliau berkata, saya mendengar Malik bin Anas, yaitu Imam Malik ya, bin Anas dari seorang tabi'in Imam Zuhri dari Malik bin Aus bin al hadathan Beliau berkata, "Dakhaltu ala Umar, fadakhala alaihi Abdurrahman bin Auf wa Talhah wa Sa'dun wa Ja'aliyun wal Abbas yakhtasimani faqala lahum Umar" anshudukum billadhi biiznihi taqumus sama' wal ardu ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurathu ma taraknahu sadaqah faqalu Allahumma na'am wa fil hadithi qissatun tawilatun hadis ini sahih juga dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya kita bacakan kata Malik bin Aus bin Al-Hadatsan Aku berkunjung ke rumah Umar bin Khattab. Lalu datanglah Abdurrahman bin Auf, Talha, Talha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berkumpul di sisi Umar bin Khattab. Dan mereka adalah orang-orang yang diberitakan gembira dengan masuk surga. Kemudian Ali datang bersama Abbas radhiyallahu taala anhuma. Keduanya berselisih pendapat. Masalah apa tadi? Masalah pengelolaan ta tanah. Yang mana mereka ingin uh, mereka seolah-olah menginginkan bahwa tanah tersebut harus dibagi dua sehingga tidak ada perselisihan lagi di antara mereka. Kalau seandainya dibagi dua, maka ada ada kekhawatiran kan dari Umar bin Khattab bisa timbul fitnah orang menyangka bahwasannya itu adalah harta warisan dan yang mewarisinya adalah kedua keluarga Nabi ini Ali dan Abbas. Padahal Nabi tidaklah mewariskan harta atau tidak dijadikan peninggalan Nabi sebagai harta warisan. Maka Umar berkata, Aku minta kalian bersaksi demi zat yang dengan izinnya langit dan bumi ini tercipta atau tegak. Tahukah kalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kami tidak meninggalkan harta waris warisan. Apapun yang kami tinggalkan merupakan sedekah. Maka mereka menjawab, ya. Maksudnya apa? tidak diputuskan tanah tersebut dibagi menjadi dua. Khawatir ada yang menyangka itu adalah harta warisan. Maka Umar menjawab dengan asal masalah bahwa Nabi tidaklah hartanya di, diwariskan. Kemudian hadis yang terakhir berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, beliau berkata menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi beliau berkata menceritakan kepada kami Sufyan, Sufyan bin Sufyan Ats-Tsauri ya, Sufyan Ats-Tsauri. Dari mana kita tahu bahwa Sufyan ini adalah Sufyan Ats-Tsauri? Kan Sufyan ada dua ya, yang terkenal oleh ahli hadis Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Dilihat dari muridnya. Ketika yang meriwayatkan adalah Abdurrahman bin Mahdi, maka gurunya pasti Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Sufyan Ats-Tsauri punya murid Abdurrahman Afwan ulun Iya, Sufyan Ats-Tsauri punya murid Abdurrahman bin Mahdi. Kalau Sufyan bin Uyainah tidak memiliki murid yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri dari Asim bin Bahdalah, dari Zir bin Khubaisyin, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran qala wa ashukku fil abdi wal amah." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi tidaklah meninggalkan harta baik berupa dinar ya, dan dirham dan kambing maupun on onta. Kemudian Sufyan salah satu perawi hadis ini Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Aku ragu apakah dia maksudnya Aisyah juga menyebutkan budak laki-laki dan budak perempuan. Maksudnya Nabi tidaklah meninggalkan Eh, peninggalan berupa dinar, tidak juga dirham, tidak juga kambing ya, tidak juga onta dan tidak juga bu budak. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ditinggalkan Nabi itu jumlahnya sedih, sedikit. Tadi di awal bab bahwa yang ditinggalkan Nabi cuma tiga. Ini yang uh, yang yang bisa diwarisi ya. Sebenarnya Nabi juga memiliki peninggalan seperti baju ya, namun itu adalah sesuatu yang murah, yang ringan sehingga tidak di, diwarisi. Contoh misalnya pian ketika ada kuitan kita meninggal dunia, baju yang Sidin miliki itu apakah dibagi berdasarkan sebagai warisan? Maka jawabannya tidak. Datang keluarga, "Ulu oh, baju ini, baju ini, bajunya larang-larang." Tidak dianggap sebagai harta warisan. Yang dianggap harta warisan tatkala dia bernilai besar, ya seperti tanah, rumah, mobil, kendaraan, emas, nah itu baru dijadikan sebagai harta warisan. Adapun kayak piring, Eh, baju. Terkadang baju mayit diberikan kepada si pemandiannya. <laughs> eh, memang nggak apa-apa karena itu bukan harta waris harta warisan. Kalau mobil itu nggak boleh. Itu kepada keluarga dulu dia, kepada keluarga untuk diwariskan. Jadi Nabi tidaklah mewariskan dinar, ya dirham, kambing, onta, ya. Kemudian juga kata Sufyan Ats-Tsauri, aku ragu apakah uh, dia rawi mengatakan atau Aisyah mengatakan hamba laki-laki maupun hamba perempuan dan Nabi wariskan itu jumlahnya sedikit bisa dihitung dengan jari tadi disebutkan di awal bab yaitu adalah uh, pedang ya kemudian tanah, kemudian bagol ya kemudian ba bagol wallahu alam bisawab ya kita selesaikan sudah uh, afwan ya hadis tadi sahih juga dikeluarkan oleh Imam Muslim kemudian hadis yang berikutnya bab nah ini tentang ini bab terakhir ya tentang bab mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutan bab dari Imam Tirmizi ini membuat hadis-hadis yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sejarah hidup beliau. Bab yang pertama di kitab ini tentang fisik beliau, nanti sampai merambat-merambat di akhir bab tentang kematian Nabi, setelah Nabi meninggal tentang warisan Nabi, setelah warisan Nabi selesai tentang mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bahas hadisnya berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terkadang banyak orang mengklaim dia pernah bermimpi dengan Nabi, ya. Kemudian kita lihat ternyata amaliyahnya tidak sebagaimana nah Nabi. Enggak mungkin orang ini bertemu dengan Nabi. Kemudian bagaimana sikap kita ya kita nanti akan jelaskan ketika ada orang yang menyangka dan mengklaim dia bermimpi bermimpi dengan nah, Nabi. Ketika ada sahabat yang dia mengatakan saya bermimpi Nabi. Maka bagaimana sikap sahabat yang lain mendengar tersebut? Apakah langsung membenarkan atau tidak?